Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-95 di mana bait yang ke-95 ini itu masih berada dalam pembahasan isim mausul. Ya, kemudian ya dalam bait ini Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa mithlu ma dza ba'da mastifhami. Dan yang semisal dengan ma, ya ma di sini adalah ma yang dibahas pada bait-bait sebelumnya, yaitu ma yang bermakna mausul. Nah, yang semisal dengan ma ini adalah the Ya, jika terletak setelah ma istifhami ya. Kemudian auman idalam lam tulgha kalami. Dan yang juga semisal dengan ma itu adalah za yang terletak setelah man istifhami ya. Namun idalam lam tulgha kalami jika tidak dibatalkan dalam kalimat. Ya, atau nanti akan ada pembahasan mengenai apa itu ilgho. Kemudian asy Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu minal mausulil mushtaroki. Ya, ini juga adalah pembahasan dari mausul yang mushtarok. Ya. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan hadal mausulul mushtar maaf hadal mausulul khamisul mushtaraku. Ini adalah isim mausul yang mushtarak yang kelima. Ya di mana sebelumnya kita telah membahas empat isim mausul yang mushtarak. Ya. Dan ini adalah yang kelima. Wa huwa dha Ya, dan isim mausul mustarok yang kelima itu adalah the. Wal aslu annaha ya wal aslu annahasmu isyaratin. Dan the ini itu asalnya itu sebetulnya adalah isim isyarah. Kama taqaddama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Lakinnaha qad tusta'malu mausulatan. Akan tetapi the ini itu terkadang digunakan sebagai isim mausul. Walaupun tadi asalnya adalah isim isyarah. Lil'aqili wa ghairihi. Dan the ini itu dapat digunakan untuk yang berakal dan juga yang selainnya mufrodan wa ghairo mufrodin dan juga dapat digunakan untuk yang tunggal, yang mufrad, ataupun yang selain tunggal. Wadhalika bithalasati syurutin. Dan the ini itu dapat digunakan sebagai isim mausul, itu dengan tiga syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, alla takuna lil isyarati. Ya, syarat yang pertama bahwa the tersebut itu tidak digunakan untuk isyarat. Ya, tidak digunakan untuk mengisyaratkan sesuatu. Kemudian وَلَعَلَّ بْنَ Malikin tarakahu liwuduhihi. Dan barangkali Ibnu Malik rahimahullahu taala meninggalkannya, ya maksudnya tidak menyebutkannya dalam bait beliau syarat pertama ini karena syarat ini ya sangat jelas karena kejelasannya. Ya tentu saja the itu dapat digunakan untuk isi mausul. Ya syarat yang pertama ya karena keadaannya yang bukan untuk isyarah. Kemudian wa alamatu kauniha lil isyarati dukhuluha alal mufradi. Dan apa tanda bahwa the tersebut itu digunakan untuk isyarat, ya untuk menunjukkan sesuatu. Itu apa tandanya? Tuhuluha alal mufradi. Bahwa the tersebut itu masuk kepada uh, kata yang mufrad atau mufrad. Ya. Mufrad di sini maksudnya satu kata, ya bukan berupa jumlah atau bukan berupa shib, syibih jumlah, ya bukan merupakan sesuatu yang serupa dengan jumlah, syibahul jumlah. Ya. Jadi selama tidak masuk kepada e, jumlah atau syibahul jumlah, berarti masuk ke mufrod maka itu adalah salah satu tanda bahwa the tersebut itu adalah untuk isyarah, untuk menunjukkan sesuatu. Nahwu contohnya, manzal dhal katibu, Ya, zal katibu. Siapakah penulis ini? Ya. Maka kita dapat melihat bahwa di sini the itu masuk kepada kata yang mufrad, ya al-katibu. Satu kata saja. Maka ini adalah tanda bahwa the ini adalah isim isyarah. Atau apa artinya ai man hadzal katibu? Ya, siapakah penulis ini? Kemudian annal mufrada la yasluhu ya silatan li ghairi al. Karena yang namanya mufrad artinya satu kata ya itu tidak dapat menjadi silah ya kecuali untuk al. Ya kecuali untuk al. Jadi hukum asalnya yang namanya satu kata itu tidak mungkin menjadi silah. Yang melainkan untuk al. Kama sayakti, sebagaimana nanti akan datang penjelasan mengenai hal tersebut. Kemudian athani, ya syarat yang kedua supaya the tersebut itu dapat digunakan sebagai isim mausul. Antakuna masbuqotan bikalimatima au manilistifhamiyati ya antakuna masbuqatan bi kalimatima au miyati bahwa the tersebut itu harus didahului oleh ma atau man yang bermakna istifhamiyah yang bermakna yang menanyakan sesuatu nahwu contohnya madza amilta minal khairi Ya, apa kebaikan yang engkau lakukan? Ya, atau apa yang engkau lakukan dari kebaikan? Wa man dha indaka? Ya, wa man dha indaka? Ya, dan siapakah itu yang ada di sisimu? Maka di sini ma dan man yang ada di dua contoh kalimat ini itu adalah istifhamiyah, yaitu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Di mana beliau menjelaskan, Waqa'at madha fil Qur'anil karimi fi ayatin kathiratin. Madha ini itu terdapat dalam Al-Qur'anul karim dalam banyak ayat. Kaqawlihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26 Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala Ya Adapun orang-orang yang eh, kafir ya Adapun uh, ya atau dan adapun orang-orang yang kafir mereka mengatakan ya apakah maksud Allah menjadikan itu sebagai perumpamaan ya maka dalam ayat ini itu terdapat uh, madza di situ ya fayaquluna madza aradallahu maka the yang ada di situ itu adalah isim mausul. Ya. Atau ya mada itu saja ya karena nanti eh i'rabnya bisa ber, eh, ada dua macam. Maka di situ terdapat mada ya dalam ayat madza aradallahu bihadza mathala wa qawlihi ta'ala dan juga sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-71 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun ya qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun yaitu mereka mengatakan ya sambil menghadap kepada para penyeru tersebut, ya barang apakah yang hilang dari kalian? Maka di sini juga ada kata madza di situ. Nah, di sini apa saja kemungkinan i'rabnya? Wahia muhtamalatun li antakuna ma mubtada'an wa dha khabaron. Ya, ini adalah uh, i'rab dari madza. Dan madza ini itu memiliki kemungkinan ya di i'rab bahwa ma itu menjadi mubtada dan za itu menjadi khobarnya. Au madza ismastifhamin maf'ulan muqaddaman. Ya, atau madza ini itu dapat di i'rab menjadi isim istifham sebagai maf'ul yang didahulukan. Ya, maka ini adalah dua kemungkinan i'rabnya. Bahwa bisa jadi ma itu menjadi mubtada, kemudian dha menjadi khobar, atau Ma madha itu menjadi satu kesatuan sebagai isim istifham sebagai maf'ul muqaddam. Roji' ya ini dapat dilihat di dirosatun bil Qur'anil Karimi. Ya pada kitab ya dirasatun bil Qur'anil Karimi ta'lifu Muhammad ibn Abdul Khaliqi Udaimata. Tulisan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Khaliq ya bin Abdul bin Abdul Khaliq Udaimah rahimahullahu taala. Ya berarti di sana ada penjelasan yang lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian kita kembali ke atas. Ya. Wa yaghlibu an takuna lil aqili ba'daman. Dan mayoritasnya itu the itu digunakan untuk yang berakal jika terletak setelah man. Ya. Wali ghairihi ba'dama. Dan mayoritasnya the ini digunakan untuk yang tidak berakal jika terletak setelah ma. Afalithu, syarat yang ketiga supaya uh, eh, the tersebut itu dapat dianggap sebagai isim mausul alla takuna mulghatan ya bahwa the ini itu tidak menjadi mulghah ya tidak dibatalkan atau di sini wa ma'nal ilghai apa maksud dari ilgha anturakkiba ma au man ma'adha tarkiban yaj'aluhuma kalimatan wahidatan fil ma'na wal i'rabi. Ya, jadi yang dimaksud dengan ilgha itu bahwa engkau menyusun ma atau man bersama dengan the dengan suatu susunan yang menjadikan keduanya itu satu kata dari sisi makna dan juga dari sisi i'rabnya. Ya, jadi yang dimaksud ilgha itu madza itu dianggap sebagai susunan satu kata. Ya, dari sisi makna maupun i'rab. Atau manza itu dianggap satu kata dari sisi makna dan juga i'rabnya. Wa hadza ilgha'un hukmiyun la haqiqiyun. Ya wa hadza ilgha'un hukmiyun la haqiqiyun. Ilgha ini ya Eh, pembatalan ini atau ilgok saja itu adalah ilgok secara hukum ya tidak secara hakikat mengapa li'annaha maujudatun haqiqatan karena dha ini itu secara hakikatnya masih ada ya tidak hilang hanya dileburkan kepada ma dan man menjadi seolah-olah satu kata tetapi secara wujudnya masih ada walakinnaha u'tubirat juz'an min kalimatin istifhamiyatin ba'da an kanat wahdaha kalimatan mustaqillatan tu'rabu isman mausulan ya akan tetapi the itu itu dianggap menjadi bagian dari kalimat istifhamiyah ya kata istifham Ya, suatu kata yang digunakan untuk istifham. Ya ba'da an kanat wahdaha kalimatan mustaqillatan. Padahal sebelumnya the itu uh, adalah ya sebelumnya itu adalah kata yang terpisah, the tersendiri. Do'rabusman mausulan yang di-i'rab sebagai isim mausul. Famathalan, ya maka contohnya, Mada amilta. Ya, apa yang engkau telah kerjakan. Yasihhu tibaruha mausulatan. Maka mada ini itu boleh dianggap sebagai mausul. Ya, boleh dianggap sebagai mausul. Maka bagaimana kalau itu dianggap sebagai mausul? Fataku numa mubtada'an wa dha khobaron. Kalau mada ini the-nya dianggap sebagai mausul, maka ma itu dianggap sebagai mubtada dan za itu menjadi khobarnya. Ya, maka seolah-olah ya malladhi amilta. Ya, apa yang telah engkau kerjakan. Wa amilta silatun atau silatan. Ya, dan amilta itu menjadi silahnya. Kemudian wal mahzufun. Ya, dan aitnya itu dihapus. Ya, jadi ini adalah jika eh, dianggap sebagai isi mausul, maka ma itu dianggap mubtada dan za dianggap sebagai khobar. Wa yasihhu ilgha'uha. Namun boleh juga itu di dengan ilgha. Artinya ya tadi e, dianggap sebagai satu kata. mada itu seluruhnya adalah isim istifham. Fayakunul jami'us mastifhamin maf'ulan muqaddaman. Ya, fayakunul jami'u isma istif istifhamin maf'ulan muqaddaman. Maka jadilah keseluruhannya gabungan antara mada tersebut itu menjadi isim istifham sebagai maf'ul yang didahulukan. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa yadhharu atharul istiqlali wal ilghai fil badali mathalan. Dan menjadi jelas atau menjadi tampak ya pengaruh dari istiqlal ya artinya terpisahnya antara ma dengan za dan ilgha bahwa ma za itu dianggap sebagai satu kata. Jadi pengaruh bahwa mada itu dipisah atau digabung itu tampak dalam apa? Fil badali. Ya, dapat dilihat di badalnya. Ya, terlihat jelas di badalnya. Ya, itu sebagai contoh. Falau kulta, ya, maka jika engkau mengatakan, Mada amilta akhoirun am syarrun. Ya madza amilta akhairun am syarrun? Apa yang telah engkau lakukan? Apakah kebaikan atau keburukan? Fahadha dalilun ala listiqlali. Maka ini itu adalah yang menjadi dalil atau petunjuk bahwa madza itu istiqlal. Ya, terpisah. Artinya ma itu dianggap eh, mubtada'nya, kemudian za dianggap sebagai khobarnya, yaitu isim mausul. Bagaimana penjelasannya? Li'anna khairun badalun min zal mausulatil waqi'ati khobaron an malistifhamiyati. Karena kata khairun tadi, ya akhairun, ya akhairun amsyarrun, nah kata khairun itu adalah badal untuk za. Nah, berarti the di sini adalah the mausulah, ya bukan the yang lain, tapi the mausulah yang terletak sebagai khobar. Ya, khobar dari apa? Ma istifhamiyah. Ya, ma istifhamiyah berarti menjadi mubtada'nya. Wa badalul marfu'i marfu'un. Dan karena the tadi itu adalah khobar, khobar kan marfu' maka badal bagi isim yang marfu itu juga marfu. Yaitu penjelasannya bahwa dari badalnya kita bisa melihat apakah the atau mada itu dianggap terpisah atau dianggap satu kesatuan. Kalau dianggap terpisah, maka di sini itu terlihat menjadi marfu. Walau kulta dan jika engkau mengatakan akhairon am syarron, ya jadi menjadi mada amilta akhairon am syarron, Ya sama artinya, apa yang engkau lakukan, apakah kebaikan atau keburukan, soro badalan min madal waqi'ati maf'ulan fi mahalli nasbin. Maka khairan di sini itu menjadi badal untuk madha yang terletak sebagai maf'ul yang menempati kedudukan nasob. Ya. Wa mansubi mansubun. Dan badal untuk isim yang mansub ya karena maf'ul bihi itu mansub ya. Maka badalnya juga akan mansub. Maka ini menunjukkan bahwa dari badalnya itu kita bisa melihat bahwa madza itu dianggap sebagai satu kata atau terpisah. Wa min dzalika qauluhu ta'ala dan contohnya itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-30 ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa qila lil ladzina taqaw ma dza anzala rabbukum qalu khaira Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa apa yang telah diturunkan oleh Rob kalian? Maka mereka menjawab, Ya Allah telah menurunkan, Ya Allah telah menurunkan kebaikan. Ya maka fal ahsanu i'tibaru madza kalimatan wahidatan lil istifhami. Ya. Maka di sini eh i'rabnya yang lebih baik itu menganggap madza sebagai satu kata saja. Berarti mada itu digunakan untuk istifham. Yang menurut beliau itu i'rab yang lebih baik. Sehingga apa? Wahia maf'ulun muqaddamun. Maka mada itu menjadi maf'ul muqaddam. Ya, bagi anzala. Liyakunal jawabu ala wafqis su'ali. Ya, apa alasannya mengapa itu lebih baik Eh, dianggap sebagai atau madha dianggap sebagai satu kesatuan kemudian dianggap sebagai maf'ul mukadem muqaddam ya supaya jawabannya itu sesuai dengan pertanyaannya ya fa inna taqdirul jawabi anzala khairan ya karena takdir dari jawabannya qalu anzala khairan yang mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kebaikan. Ya, jadi nah ini menurut beliau yang lebih baik i'rabnya seperti itu. Namun beliau menambahkan wa yajuzu tibaruha mausulatan. Namun boleh juga za di sini itu dianggap sebagai za yang mausulah. Berarti bagaimana? Ma mubtadaun za khabarun. Maka ma itu di Arab sebagai mubtada, kemudian dha di sebagai khobar. Lakin tafutu mutabaqatul jawabi suali Akan tetapi jika di seperti itu, maka akan hilang kesesuaian antara jawaban dengan pertanyaan. Ya, dari sisi apa? Haitsu innas su'ala jumlatun ismiyatun. Ya, haitsu inna su'ala jumlatun ismiyatun. Dari sisi bahwa pertanyaannya itu adalah jumlah ismiyah. Karena madza kalau ma dianggap mubtada, kemudian za itu dianggap sebagai khobar, ya seolah-olah malladhi anzala robbukum maka itu pertanyaannya jumlah ismiyah. Wal jawaba jumlatun fi'liyatun. Dan jawabannya itu adalah jumlah fi'liyah. Karena takdirnya tadi anzala khairan. Ya, atau kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-219 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa wa ya, yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mereka bertanya kepadamu apa yang, yang mereka nafkahkan ya katakanlah al afwa atau yang lebih dari keperluan manusia. Maka di sini faqad al jumhuru binasbil afwa. Dan mayoritas dari ulama qiraah ya, itu membaca membacanya ya dengan menasabkan al-afwa. Ya, jadi dibaca al-afwa. Fa yatarajjahu i'rabu madza maf'ulan muqaddaman maka menjadi kuat ya pendapat ya, bahwa madza itu itu di i'rabnya sebagai maf'ul yang didahulukan. Ya. Kenapa? Li'annal jawaba mansubun. Ya seperti tadi, karena jawabannya itu adalah mansub. Kan al-afwa. Ya al-afwa mansub ya karena tadi madza itu juga sebagai maf'ul muqaddam itu juga mansub. Ya, kemudian eh, pada halaman berikutnya wa taqdiruhu dan takdirnya kul yunfiqunal afwa. Ya, katakanlah ya mereka menginfak menginfakkan al-afwa. Apa itu al-afwa? Ai ma fadala wa zada an hajatil insani. Ya, yang dimaksud dengan al-afwa itu adalah apa-apa yang ya melebihi dan melampaui dari kebutuhan manusia. Ya, namun waqara'a Abu Amr bin Al-Ala'i. Ya, namun salah seorang ulama qiraah yaitu Abu Amr ya, bin Al-Ala rahimahullahu taala minas sab'ati ya beliau salah seorang imam qiraah yang tujuh birraf'i Beliau membaca dengan merofakkan al-afwa menjadi al-afwu. Ya. Kulil afwu. Maka fatakunu dha isman mausulan fi mahalli raf'in khobaruma. Maka jadilah dha tersebut itu di Arab sebagai isim mausul yang menempati eh, kedudukan rofaknya khobar bagi ma. Artinya ma menjadi mubtadaknya. Wal aidu mahdhufun dan aidnya itu dihapus. Ai malladhi yunfiqunahu ya jadi madza yunfiqun ya dalam ayat tadi itu adalah takdirnya malladhi yunfiqunahu wa yakunul jawabu marfu'an ya maka jadilah jawabannya itu menjadi marfu ya qulil afwu ai alladhi yunfiqunahu al afwu ya yang mereka nafkahkan itu adalah yang melebihi kebutuhan manusia. Kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi wa mithlu mada ba'da mastifhami. ya dan ini adalah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu wa mithlu mada ba'da mastifhami Ay, inna dha tushbihuma fi annaha salihatun li jami'il anwa'i thamaniyati ma'a adami taghayyuri lafziha. bahwa dha yang digunakan sebagai isim mausul itu menyerupai ma ya ma yang juga isim mausul dari sisi bahwa itu berlaku untuk seluruh delapan jenis yang dibahas pada eh, mausul yang muhtas, Ya, karena kita ini membahas mausul mustarok, ya, bahwa mausul mustarok itu bisa berlaku untuk delapan jenis ini. Karena ma juga bisa berlaku untuk delapan jenis itu yang ada pada mausul muhtas, maka dha juga. Ya, dha juga bisa berlaku untuk uh, kedelapan jenis yang ada pada mausul muhtas. Ya ma'a adami taghayyuri lafdhiha tanpa adanya perubahan pada lafadznya. Wa dzalika bi syarti an taqa'a ba'da mallati lil istifhami. Dan dza itu dapat dianggap sebagai isim mausul dengan syarat bahwa the tersebut itu terletak setelah ma yang digunakan untuk istifham. Au manillati lil istifhami aidan atau dha tersebut terletak setelah man yang juga bermakna istifham. Wa syarti alla tulgha fil kalami. Dan juga dengan syarat bahwa uh, tersebut itu tidak dibatalkan dalam kalam atau ilgho tadi itu maksudnya madza itu dianggap sebagai satu kesatuan. Ya, kalau seperti itu kan tidak dianggap sebagai isim mausul walam yadhkuri syartol awwala. Ya walam yadhkuri syartol awwala dan Ibnu Malik rahimahullah taala itu tidak menyebutkan syarat yang pertama. Tadi syarat yang pertama bahwa the tersebut tidak digunakan untuk isyarah. Ya. Apa alasannya? Imma lidhaiqin nazmi, ya bisa jadi karena memang sempitnya tempat yang tersisa dari nadhomnya, ya, karena ini kan khulasah, untuk meringkas. Au liwuduhihi, atau memang karena ya sudah sangat jelas. Ya, namanya kalau za untuk mausul ya berarti tidak untuk isyarah. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya. Ammal mausulus sadisul mushtaroku, adapun mausul mushtarok yang keenam, wa huwa ayyu yaitu ayyu faqad dzakarahu ibnu malikin ba'da mabhathis silati ya maka Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkannya setelah pembahasan silah wa ya'til kalamu alaihi insyaallahu taala dan akan datang penjelasan mengenai ayyu tersebut ya insyaallah taala Ya, akan datang nanti penjelasannya. Kemudian eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala masih dalam pembahasan mausul di bait yang ke-96. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ya dan setiap dari isim mausul itu wajib datang setelahnya silah ya, ala dhamirin yakin mustamilah. Yang silah tersebut itu mengandung domir yang sesuai dengan isim mausulnya. Ya, kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu silatul mausuli wa syartuha yaitu silah mausul dan syaratnya. Kemudian beliau menjelaskan alismul mausulu mubahamul makna. Yang namanya isim mausul itu secara makna itu samar. Kemudian ghamidul madaluli. Dan yang namanya isim mausul itu yang ditunjukkan oleh isim mausul itu masih tersembunyi. Ya. Maka la buddalahu min syai'in ya yuwaddihu maknahu. Maka mau tidak mau, karena tadi samar dan tersembunyi tadi, maka mau tidak mau harus ada sesuatu yang dapat menjelaskan maknanya. Wayuzilu ibahamahu. Dan juga menghilangkan kesamarannya. Wadhalika huwasilatu. Dan yang tadi yang dapat menjelaskan makna dan juga menghilangkan kesamaran Itulah yang dinamakan dengan silah. Ya, silah mausul. Kita lihat catatan kaki. As-silatu laisat khosotan bil mausulilismi Silah itu bukan merupakan kekhususan untuk isim mausul. Ya. Balil mausulil atau balil mausulul harfiyu yahtaju ila silatin. Bahkan mausul yang berupa huruf, ya huruf mausul, itu juga memerlukan akan silah. Kama dhakarna awalal babi. Ya, sebagaimana yang kami telah sebutkan di awal bab ini. Wa ammar robitu, ya, dan adapun robitnya, pengikatnya, atau apa pengikatnya, wa huwal aidu, ya, yaitu aidnya, nanti akan ada pembahasan apa itu aid, fahuwa khassun bil mausuli lismi. Maka yang namanya aid itu merupakan kekhususan untuk isim mausul. Artinya apa? Huruf mausul itu tidak ada aid. Kita kembali ke atas. Nah, apa silah itu? Fasilatu ma yubayyinu madlulal mausuli. Maka silah itu adalah sesuatu yang menjelaskan apa yang ditunjukkan oleh isi mausul. Wa yuzilu ibahamahu. Ya. Dan silah itu akan menghilangkan kesamaran dari uh, mausul tadi. Minjum ya. Min jumlatin au shibahiha. Dan silah itu dapat berupa jumlah, ya dapat berupa kalimat, atau shibahul jumlah ya atau syibahul jumlah misalnya jar majrur atau dzaraf wa yushtaratu fi silati syartani dan dalam silah itu disyaratkan adanya dua syarat al awalu syarat yang pertama antakuna mutaakhiratan anil mausuli apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama namanya silah itu harus diakhirkan dari mausulnya. Artinya terletak setelah mausul. Mengapa? Li'annaha mukammilatun lahu. Karena silah itu adalah penyempurna bagi mausul. Ya, namanya silah itu adalah penyempurna. Namanya penyempurna ya datangnya di akhir. Atau kita lihat catatan kaki, Wa ala hadha fala yajuzul faslu bainal mausuli wasilatihi. Oleh karena itu, ya tadi bahwa silah itu harus datang di akhir, ya. Oleh karena itu maka tidak boleh ada sesuatu yang memperantarai atau sesuatu yang masuk di antara mausul dan silahnya. Ya, tidak boleh ada perantaraan. Ya, tidak boleh ada yang menjadi atau masuk di tengah-tengah mausul dan silahnya. Illa fi mastuthniya. Ya kecuali di beberapa hal yang ya dikecualikan darinya. Ya artinya ada beberapa kondisi di mana antara mausul dan silah itu boleh ada sesuatu. Ya, sesuatu perantara. Contohnya apa? Kal kosami. Ya contohnya adalah kosam, sumpah. Ya, contohnya bagaimana? Nahwu rohalalladhi wallahi yuhsinu ilal fuqara'i. Telah pergi orang yang ya demi Allah ya berbuat baik pada orang-orang fakir. Maka perhatikan isi mausulnya mana? Alladhi. Kemudian silahnya itu adalah jumlah fi'liyah yuhsinu. Ya yuhsinu ilal fuqara'i. Hukum asalnya tidak boleh antara alladhi dan yohsinu itu ada sesuatu. Tapi di sini yang dikecualikan misalnya adalah kosam, wallahi. Ya. Telah berangkat orang yang, ya demi Allah, ya dia berbuat baik kepada orang fakir. Au jumlatin nidai. Ya, atau yang juga dikecualikan itu adalah jumlah nida, ya seruan. Ida subiqat bidomiril mukhotobi. Namun jika itu didahului dengan domir mukhotob, ya artinya kata ganti orang kedua, lawan bicaranya. Contohnya apa? Nahwu antalladhi ya abdassalami tabirru bi ummika. Ya antalladhi ya abdassalami tabirru bi ummika. Engkaulah orang yang Wahai Abadus Salam, berbakti kepada ibumu. Maka di sini ada isi mausul alladhi. Ya, dan silah mausulnya tabirru bi ummika. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Ya, tidak boleh ada perantaraan. Namun di sini eh, ada jumlah nida seruan ya abdas salami. Namun syaratnya apa? Subiqat bidomiril mukhotobi. Ya, didahului oleh domir mukhotob. Di situ ada anta. Kemudian awil jumlatil mu'taridoti. Atau yang boleh menjadi perantaraan itu adalah jumlah mu'taridoh. Atau mudahnya kalimat sisipan. Ya, contohnya apa? Nahwu walidilladhi waffaqahullahu yar'a syu'uni ya walidil ladzi waffaqahullahu yar'a syu'uni ya ayahkulah yang ya semoga Allah memberikan taufik kepada beliau itu yang menjaga keadaanku ya maka di sini ya ada alladzi ya alladzi isim mausul kemudian silah mausulnya yar'a syu'uni Ya, seharusnya tidak boleh ada perantaraan, tapi ada jumlah mu'taridoh, ya, kalimat sisipan, yaitu wafaqahullahu. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Maka ini boleh, ya, dikecualikan. Karena sering ada rahimahullahu, ya, hafidhahullahu, ya, radiyallahu anhu, ya, dan seterusnya. Kemudian wa ghairi dzalika mimma yajuzul faslu bihi ya dan juga keadaan-keadaan yang lain yang memperbolehkan itu boleh menjadi perantara antara uh, mausul dengan silahnya. Wa yustathna minal mausulati al. Ya akan tetapi walaupun itu tadi semua boleh ya antara mausul dan silahnya ada perantaraan, namun itu juga dikecualikan Dikecualikan untuk apa? Mausul yang berupa al, ya, al yang mausul. Ya, maka antara al dengan mausul atau al dengan silahnya tidak boleh ada perantaraan. Fala yajuzul faslu bainaha wa baina silatiha abadan. Ya, maka tidak boleh ada perantara antara uh, al dengan silahnya ya selamanya. Kita kembali ke atas. Athani syarat yang kedua antashtamila ala dhamirin aidin ala lismil mausuli. Bahwa pada silah tersebut itu harus mengandung domir yang kembali kepada isi mausul. Wahual musamma bil aidi. Dan domir tersebut itu dinamakan dengan aid. Ya, aid wal gharadu minhu dan maksud dari aid tersebut rabatus silati bil mausuli yaitu mengikat atau menghubungkan antara silah dengan mausulnya nahwu qaulihi ta'ala ya contohnya ada pada firman Allah taala Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang solih, bagi mereka itu surga yang penuh kenikmatan. Maka di sini ya dalam surat Luqman ayat 8 ini ada isi mausul alladzina. Dan alladzina itu kita mengetahui bahwa itu untuk muzakkar dan jamak ya muzakkar dan jamak. Maka di sini kita lihat silahnya yang terdekat itu adalah amanu. Ya amanu fi'il amanu. Dan amanu di situ ada domir. Apa domirnya? Wawul jamaah. Wawul jamaah itu juga mengandung makna hum, yaitu mudhakar dan jamak. Maka itu adalah aid yang kembali kepada isim mausulnya. Kemudian wahadat domiru min haitsu mutabaqatihi lil mausuli wa adamiha lahu halatani. Dan domir ini dari sisi kesesuaiannya dengan mausul atau dari sisi ketidaksesuaiannya dengan mausul itu ada dua keadaan. Ya. Al-ula keadaan yang pertama tajibu mutabaqatuhu lafdhon wa ma'nan. Wajib kesesuaian antara aid ya dengan mausulnya baik secara lafat dan juga secara makna. Itu keadaan yang pertama, wajib. Jadi bagaimana? Itu idza kanal mausulu khosson. Itu jika mausulnya itu adalah mausul yang khusus atau mausul yang muhtas maka wajib sesuai antara lafat dan makna dari domir aid dengan mausulnya. Ya. Apa contoh mausul yang muhtas? Mithlu alladhi wallati wa ghairihima. Contohnya adalah alladhi dan allati dan selain keduanya. Inkana mufrodan famufrodun. Maka jika isim mausulnya mufrod, maka domir aidnya juga harus mufrad. Wa ingkana mudhakkaron mudhakkarun. Dan jika e, isi mausulnya untuk mudhakkar, maka domir aidnya juga harus mudhakkar. Wahakada, dan seterusnya. Kakaulika, sebagaimana ucapanmu, Akrom ladhi tafawwako. Ya, saya telah memuliakan orang yang unggul, ya, seorang laki-laki yang unggul. Maka tafawwaqo di situ mengandung domir mustatir yang takdirnya huwa. Maka sama dengan alladhi, alladhi juga huwa. Atau akromtul walladhaini tafawwaqo, ya akromtul ladhaini tafawwaqo. Saya telah memuliakan dua orang yang unggul. Maka pada tafawwaqa itu ada domir alif ithnain. Ya, huma. Maka itu kembali sesuai dengan alladzaini. Alladzaini itu juga mengandung atau itu untuk dua orang. Ya, untuk dua orang. Ya, muzakkar. Kemudian akramtul atau walladzina tafawwaqu ya walladzina tafawwaqu atau akramtul ladzina tafawwaku Saya telah memuliakan orang-orang yang unggul. Maka pada tafawwaku itu ada wawul jamaah yang menunjukkan makna hum itu kembali kepada alladzina yang juga mengandung makna hum. Maka itu harus sesuai jika mausulnya adalah mausul yang muhtas Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat ke 36 Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha Yang Maha Suci zat yang telah menciptakan ya pasangan-pasangan semuanya. Maka di situ ada isim mausul alladzi. Alladzi itu untuk huwa dan silahnya adalah khalaqa. Ya, kholako itu mengandung domir mustatir yang takdirnya huwa juga. Maka itu sesuai. Atau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat pertama. Qada sami Allahu lati tujadiluka fi zaujiha. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada engkau tentang suaminya. Maka di situ ada isim mausul allati. Ya allati itu untuk hiya. Kemudian silahnya apa? Tujadilu. Ya fiil tujadilu. Fiil tujadilu itu mengandung domir mustatir yang takdirnya juga adalah hiya. Maka sesuai ya antara tujadilu dan allati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-16 Ya walladzani ya'tiyaniha minkum ya, dan eh, terhadap dua orang yang ya walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma ya dan terhadap dua orang yang ya melakukan perbuatan keji di antara kalian. Maka dua orang, ya. Maka di situ ada uh, eh, isim mausul alladzani. Alladzani. Itu mengandung apa? Huma. Ya, dua orang. Maka silahnya ya'tiyani. Ya'tiyani. Di situ ada alif ithnain yang juga mengandung makna huma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-51 Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab Ya apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari kitab Alkitab Maka di situ ada uh, isim mausul alladzina dan alladzina itu untuk hum. Ya. Maka perhatikan silahnya ada utu ya utu. Utu di situ mengandung domir wawul jamaah. Ya, dan wawul jamaah itu juga mengandung hum. Maka sesuai dengan isim mausul alladzina. Maka perhatikan dalam contoh-contoh ayat ini bahwa untuk isim mausul yang muhtas Ya, maka antara silah, domir yang dikandung oleh silah, dengan isim mausulnya itu harus sama dari sisi lafat dan makna. Athaniyatu, keadaan yang kedua, la tajibul mutobakotu. Ya, tidak wajib untuk sesuai ya, dari lafat dan maknanya. Bal yajuzu muro'atul lafzi. Ya, akan tetapi boleh ya hanya memperhatikan lafadznya saja. wahwal aktsaru dan itu yang paling banyak. Au mura'atul makna atau boleh juga memperhatikan maknanya saja. Ya. fil mausulil mustaroki dan ini kondisi ini itu ada pada mausul yang mushtarok. Mithlu contohnya manil mausulati, yang man yang bermakna mausul fa inna lafdhaha mufradun mudzakkarun. Ya karena lafat dari man itu maknanya mufrad dan mudzakkar. Wa ma'naha yasluhu an yakuna muthannan au jam'an au ghairahuma. Akan tetapi makna dari man itu berlaku untuk musanna atau jama atau selain keduanya. Ya. Contohnya apa? Nahwu minatul labi man yuhibbul faidata. Ya, di antara para pelajar itu ada ya, seorang pelajar yang menyukai faidah. Maka ini untuk tunggal. Ya, man di sini untuk tunggal. Atau boleh juga au man yuhibbunal faidata. Ya, minatul labi man yuhibbunal faidata. Di antara para pelajar itu ada orang-orang yang menyukai faedah. Maka di sini digunakan untuk jamak, yaitu untuk hum. Ini menunjukkan bahwa man itu boleh digunakan untuk tunggal atau digunakan untuk jamak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-25, wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu ya wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu dan di antara mereka ada yang ada orang yang mendengarkan ya bacaanmu Padahal kami telah meletakkan ya, tutupan di atas hati mereka. Ya, sehingga mereka tidak memahaminya. Nah, di sini perhatikan itu ada man kemudian yastami'u. Ya, man kemudian yastami'u. Maka man di sini itu eh, bermakna mufrad ya dan yastami'u itu juga mufrad maknanya huwa. Ya. Kemudian waqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-42 Wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusma'us afa anta tus afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun ya وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkanmu, apakah engkau dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Ya, walau kanu la yaqilun. Ya, maka perhatikan di sini setelah man ya, itu ada yastami'una. Kalau yang awal tadi yastami'u, ini yastami'una. Ada domir wawul jamaah di situ. Berarti maknanya hum. Maka boleh juga berarti man itu e, silahnya itu berupa jumlah fi'liyah ya yang domirnya itu adalah jamak. Nah di sini wafal muradu biman maka yang dimaksud man pada dua ayat ini al-jam'u. Ya, itu adalah jamak. Lakin fil awali ru'iyal lafdhu. Ya, kan tetapi di ayat yang pertama itu yang diperhatikan adalah lafadznya. Ya, man itu dilihat lafadznya itu berarti mufrad. Fa ufridal aidu, maka aidnya itu menjadi mufrad juga yaitu domir huwa yang terkandung pada yastami'u. Wa fi tsani ru'yal ma'na. Sedangkan pada ayat yang kedua itu yang diperhatikan adalah maknanya. Fa jumi'a. Maka dijamakkan pada yastami'una tersebut. Wa hadha ma'na qawlihi wa kulluha yalzamu ila akhirih. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa kulluhuma yalzamu sampai akhir. Ai kullul mausulatil ismiyati ya artinya seluruh mausul-mausul yang berupa isim atau seluruh isim mausul al khassati wal mushtarakati baik yang mukhtas maupun yang mushtarak yalzamu ba'daha silatun ya maka wajib adanya silah setelah isim mausul tersebut ai mutaakhiratan anil mausuli. Ya, dan silah tersebut itu terletak di akhir atau setelah mausul. Apa yang menunjukkan liqaulihi ba'dahu. Ya, karena ucapan Ibnu Malik rahimahullah taala ba'dahu. Mustamilatun ala domirin la yakin. Yang sila tersebut itu mengandung domir yang laik. Apa itu laik? ai mutabiqun lil mausuli yaitu yang sesuai dengan mausul imma fil lafdhi wal makna ya bisa jadi kesesuaiannya dari sisi lafadz dan makna au fi ahadihima atau salah satu saja sesuai lafadznya saja atau sesuai maknanya saja kama dzakarna sebagaimana yang kami sebutkan demikian wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.